Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyudhhirahu 'alad dini kullihi wa kafaa billahi shahida. Wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah iqraran bihi wa tauhida. Wa ashhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallama tasliman mazida. Ikhwan fiddin azbani wasakumullah Kita lanjutkan bacaan kita Terhadap syarah Al-Mandumah Al-Ha'iyah Yang disyarah oleh Al-Syeikh Salih Al-Fawzan Hafidhullah Ta'ala Yang mana terakhir kita ambil kemarin adalah penyebutan seputar kelompok-kelompok sesat berkaitan masalah hukum pelaku dosa besar. Sudah kami sebutkan sekedar mengulang kembali bahwasannya di sana ada tiga kelompok sesat mengenai hukum pelaku dosa besar. Kelompok yang pertama yaitu khawarij. Mereka ekstrim di dalam meniadakan keimanan pelaku dosa besar. Jadi orang mukmin sekali berbuat dosa besar kafir, enggak dikatakan mukmin lagi. Ini kelompok yang ekstrim yaitu khawarij. Ekstrim berlebihan hulu di dalam meniadakan keimanan pelaku besar-besar. Kelompok yang kedua adalah al-murji'ah. Yang mana murji'ah ini ekstrim di dalam menetapkan keimanan untuk pelaku besar besar. Hulu juga, tapi di dalam menetapkan. Jadi pelaku besar besar imannya nggak pengaruh. Sempurna, stabil, Gak kurang, gak bertambah seperti imannya Jibril dan Mikail katanya. Allahul musta'an. Kelompok yang ketiga Al-Mu'tazilah, bergaya pertengahan padahal apa? berseberangan dengan dalil Al-Qur'an dan As-Sunnah. Mengatakan pelaku dosa besar enggak mukmin, enggak pula kafir, tapi manzilah bainal manzilatain. Fil manzilah bainal manzilatain. Berada di suatu tempat di antara dua tempat. Jadi inilah yang dikatakan madhab yang bingung, kebingungan dia sebenarnya. Allah Mustan mau mengatakan kafir nggak berani. Mengatakan mukmin pun takut dia. Akhirnya mengatakan apa? Enggak mukmin enggak kafir. Bayangkan. Nah, sekarang yang kita baca adalah al-firqatun najiyah, kelompok yang selamat, atau ifatul mansurah, kelompok yang ditolong yaitu ahlus sunnati wal jamaah. Ahlus sunnah wal jamaah ma'ruf dikenal dengan apa? Dikenal dengan madhab yang pertengahan. Paham ya? Akidah keyakinan yang pertengahan. Pertengahan bukan berarti dia bukan di atas al-haq. Karena Allah Taala berfirman dalam Al-Qur'an Al Karim, "Wa kadzalika ja'alnakum ummatan wasata." ay adlan khiyara. Dan demikianlah kami jadikan kalian tuh umat yang pertengahan, umat pilihan bukan berarti tidak di atas al-haq. Justru yang berada di atas al-haq itu adalah ahlus sunnati wal jamaah. Dikenal dengan at-taifatul mansurah. Yang Rasulullah mengatakan wasataftariqu hadil ummah ala 73 firqah kulluhum finnar illa wa'idah. Dan umatku ini akan berpecah belah menjadi 73 golongan. Mereka semuanya mendapatkan ancaman neraka kecuali satu, Manhum ya Rasulullah? Siapa satu tersebut wahai Rasulullah? Disebutkan dalam sebuah riwayat al-jamaah. Al-jamaah. Al-jamaah itu maknanya apa? Enggak harus banyak orang. Enggak harus ribuan, ratusan ribu enggak harus. Ditafsirkan oleh Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu, disebutkan oleh Imam Al-Khatib Al-Baghdadi dalam kitab Al-Faqih wal Mutafaqih. Apa itu al-jamaah? al jamaatu itu ma wafaqal haqqo wa in kunta wahdak Itulah jamaah. Jamaah itu adalah yang mencocoki kebenaran walaupun engkau sendirian. Seorang diri pun kalau dia mencocoki di atas al-haq dikatakan jamaah. Disebutkan dalam riwayat yang lain, hum ya Rasulullah?" Siapakah dia itu wahai Rasulullah? Eh, yang mereka semuanya kelompok-kelompok tadi mendapatkan antara neraka kecuali satu siapa mereka? Man kana ma ana alaihi al-yauma wa ashabi. Yaitu orang-orang yang mereka berada seperti aku pada hari ini dan para sahabatku. Yang mereka berada di atas apa? Atas ajaran keyakinanku pada hari ini dan para sahabatku. Maksudnya yang mencontoh Rasulullah dan para sahabatnya. Itulah dikenal dengan ahlus sunnati wal jamaah. Jadi jangan sampai kita gagal paham. Anak ahlus sunnah, sunni salafi, tapi nggak tahu maknanya jangan. Upayakan sejak dini kita harus memahami apa itu makna sunni, apa itu makna salafi ahlus sunnah wal jamaah. Karena ahlus sunnah itu nanti apa? Lawannya ahlul bid'ah. Al jamaah lawannya al furqah, perpecahan. Oleh karena itu ahlus sunnah adalah orang-orang yang berpegang teguh di atas Al-Qur'an dan as-sunnah ala fahmi salaful ummah. Ahlus sunnah adalah orang-orang yang berpegang teguh di atas Al-Qur'an dan sunnah berdasarkan pemahaman para salaful ummah, para salafun saleh Para pendahulu kita yang saleh dari kalangan siapa? Tabi'in, dari kalangan sahabat, tabi'in wa atba'u tabi'in. Itu ahlus sunnah wal jamaah. Apa itu jamaah? Sudah kita lewati tadi, al jamaah itu adalah bersatu. bersatu berjamaah di atas al haq. Itu, bukan di atas kebatilan. Karena nanti kalau bersatu padu di atas kebatilan itu nanti namanya hizbiyah, asabiyah, fanatik terhadap kelompok tertentu Paham ya? Mereka bersatu tapi di atas kebatilan, bukan di atas al-haq. Nah, oleh karena itu Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah men menyebutkan dengan semakna na barakallahu fikum ahlus sunnati wal jamaah kama anna ahlal bid'ah wal furqah. Semakna dengan itu. Ahlus sunnah pasangannya apa? Wal jamaah. Ahlul bid'ah wal furqah. Pelaku bid'ah dan perpecahan. Karena seringnya yang namanya pelaku bid'ah kebid'ahan, hizbiyah, hizbiyun, pasti bercerai-berai. Mereka nggak akan apa? bersatu padu. nggak cocok mereka kecuali yang sesuai dengan hawa nafsu mereka. Nah, oleh karena itu Allah Taala menyatakan kullu hizbin bima ladaihim farihun. Masing-masing partai atau kelompok itu bangga dengan apa yang ada pada diri mereka. Allahu musta'an. Kita lanjutkan para fikum sekedar penyebutan mengenai Ahlus Sunnah wal Jamaah biar kita tidak gagal paham. Sunni Salafi Sunni menisbahkan diri kepada as-sunnah. Salafi menisbahkan diri kepada para salaf. Jadi mengikuti jejaknya para salaf. Apa yang diikuti? Keyakinannya, ucapannya dan amalannya. Bukan sekedar apa? Ucapan saja. Anak sunni, anak salafi. Tapi apa? Tidak mengamalkan jejaknya para salaf. Ini keliru. Paham ya? Oleh karena itu jangan sampai kita cuma sekedar apa? slogan saja ya. naam barakallahu fikum di kaos atau di mobil atau di motor atau di enam gantungan kunci ya atau macam-macam slogan salafi, sunni misalkan, bukan. Itu bukan naam barakallahu fikum dikatakan apa? ahlu sunnati wal jamaah, tapi prakteknya tadi itu. Qaulan wa amalan wa Ucapan, amalan dan keyakinan. Jadi nggak perlu antum pasang slogan-slogan. RII misalkan nggak perlu, paham ya? Atau Roja TV misalkan nggak perlu, paham ya? Ahli sunnah itu nggak perlu pakai slogan, amalannya tunjukkan dah. Qala Allah, qala Rasul, dalil Al-Qur'an was sunnah sesuai dengan pemahaman para salaful ummah. Kalau memang slogan, partai-partai bikin atau tidak? Bikin mobil, motor, ada yang Golkar, ada yang P3, ada yang PDI. Kalau slogannya, nah kita nggak perlu pakai slogan-slogan seperti itu. Paham ya? Tampakkan amalan sesuai dengan Al-Qur'an dan As-Sunnah. Selesai. Nah, barakallahu fikum. Oleh karena itu, sampai-sampai Asy-Syaikh Shalal Fauzan dengan semakna beliau mengatakan salafi itu bukan dikenal dari tulisan-tulisan. Eh, slogan-slogan atau tulisan-tulisan itu bukan itu ya, tapi amalannya itu yang dikenal dia dikatakan sunni salafi. Amalannya dia sesuai dengan as-sunnah atau tidak? mencocoki generasi jejaknya para salaf atau enggak itulah patokan inti untuk kita menyatakan si fulan sunni salaf ini. Dan perlu diingat ini sekedar mengingatkan karena sebagian orang mungkin karena dia enggak paham akhirnya dia melihat keluarganya itu juga keliru. Jadi sunni salafi jangan melihat keluarganya, dilihat orang yang mengaku itu sendiri. Paham belum? paham maksudnya ya? Karena sebagian mereka wah ini katanya sunni salafi, keluarganya cuma si awam kok. Nah, bayangkan. Akhirnya apa? Dia Enggak mengatakan simpulan sunni salafi karena melihat keluarganya. Ini keliru. Kalau seperti itu rusak semuanya nanti. Nabi Nuh alaihissalam, Nabi Nuh alaihissalam, Nabi atau bukan? Nabi kalau melihat keluarganya istrinya kafirah, ya enggak? Kemudian anaknya juga kafir. Apakah kita langsung kita mencaci maki Nabi Nuh? Tidak. Nabi Ibrahim alaihissalam, Nabi atau bukan? Nabi bapaknya kafir, Azar. Jangan lihat bapaknya, oh bapaknya aja kafir kok. Paham ya? Melihat orang yang ngaku tadi. Anta sunni? Naam. Anta salafi? Naam. Lihat, amalnya sesuai dengan sunnah atau tidak? Mengikuti jejaknya para salaf atau enggak? Jadi per individu yang mengaku tadi itu yang kita lihat baik-baik. Jangan melihat keluarganya. Kalau melihat keluarganya rusak nanti. Maksudnya bagaimana? Karena enggak setiap keluarganya itu mendapatkan hidayah. Ada yang keluarganya masih awam, ada yang keluarganya mungkin belum ngaji, ya enggak? Tapi orang yang mengaku itulah yang kita perlu meneliti dan mengecek kembali benar enggak dia itu sunni salafi. Marhum salah ya? Nah, barakallahu fikum jangan sampai gara-gara apa? Dia menolak kebenaran kemudian akhirnya dia dalilnya adalah keluarganya. Oh, keluarganya masih awam aja kok ngaku salafi katanya. Bapaknya aja masih ngerokok katanya. Ibunya aja masih e, masih apa? Masih kalau keluar rumah berhias misalkan. Itu enggak jadi permasalahan. Maksudnya itu bukan bukan apa bukan termasuk syarat untuk kita menghukum si fulan salafi atau sunni tadi bukan. Jangan lihat keluarganya, lihat orangnya tadi yang mengaku. Mohon salah ya, karena mungkin antum pernah dengar seperti itu itu enggak benar. Paham ya? Jadi lihat langsung orangnya yang mengatakan sunni salafi, buktikan. Qul hatu burhanakum in kuntum seperti itu. Naam. Amma ahlus sunnati wal jamaah fa innahum 'alal haqqi wal i'tidal, bayangkan. Adapun ahlus sunnati wal jamaah maka sesungguhnya mereka di atas al-haq dan i'tidal, pertengahan. Jadi antum jangan terkena syubhat enggak oh, ada pertengahan-pertengahan. Kalau pertengahan di atas Al-Qur'an was sunnah, paham ya? La ifrat wal tafrit. Tidak berlebihan, tidak pula meremehkan suatu perkara, itulah di atas al-haq. Paham ya? Memang tidak ada lagi setelah kebatilan kecuali al-haq. Paham ya? Tidak ada setelah al-haq kecuali kebatilan, tapi pertengahan di sini bukan berarti di atas kebatilan. Paham ya? Karena Allah telah mengatakan, "Famada ba'dal haqqi illa dhalal." Tidak ada lagi setelah al-haq kecuali kesesatan. Jadi al-haq itu enggak ada dua, hanya satu. Iya enggak? Al-haq itu hanya satu. Ini di sini juga al sunnah, sana juga al sunnah kok. Berarti dua al sunnahnya. Paham ya? al sunnah itu kan satu, al-firqatun najiyah. Eh, kelompok atau jamaah yang mengikuti Al-Quran dan As-Sunnah. Sesuai dengan pemahaman para salaf. Di sana juga salafi tapi bolehkan TV. Di sana juga salafi bolehkan pemilu. Yang sana juga salafi besar lagi. Membolehkan proposal. Yayasan misalkan. Wah, berarti salafi banyak. Al-haq cuma satu. Famadza ba'dal haqqi illa dhalal. Tidak ada setelah al-haq kecuali kesesatan. Kalau kesesatan memang banyak. Kelompok-kelompok sesat banyak, tapi kalau al-haq berapa? Satu saja. Yaitu orang-orang yang mengikuti apa tadi? Al-Qur'an was sunnah sesuai dengan pemahaman para salafun saleh. Naam, kita lihat La yukafiruna sahibal kabirah. Ahlu sunnati wal jamaah tidak mengkafirkan pelaku dosa besar. Walayakulun Dan mereka tidak mengatakan innahu kamilul iman. Ahlu sunnah tidak mengatakan pelaku dosa besar sempurna imannya. Bal yakulun. Ini penting ini. Bahkan ahlu sunnah mengatakan innahu mu'min. Pelaku dosa besar itu masih mu'min. Walakinnahu nakisul iman hanya saja dia mukmin tapi berkurang keimanannya. Ini dihafal ini ya. Au mukminun fasik atau dia mukmin tapi fasik. Orang fasik itu kan orang yang tidak sempurna juga kan? Nah, maksudnya yang namanya manusia itu tidak ada yang maksum. Pasti dia akan melakukan suatu nah perbuatan dosa atau kekeliruan atau ketergelinciran itu perkara yang wajar karena nggak maksum dari kesalahan tadi. Jadi jangan sampai kita menganggap ustadznya atau syekhnya itu maksum, itu keliru. Syekh fulan Mau masak keliru saya pulang katanya. Ustaz pulang masak keliru. Nah, ucapan masak keliru ini keliru. Paham belum? Nah, kenapa keliru? Karena dia menganggap seakan-akan dia benar terus, gitu loh. Paham ya? Keliru itu mungkin apa tidak? Mungkin. Kekeliruan, ketergelinciran, terpeleset itu mungkin. Eh, bukan hanya orang-orang sekarang aja orang terdahulu para aimah pun ada yang terpeleset, tergelincir dalam masalah asma wa sifat seperti Al-Hafidz Ibnu Hajar Asqalani, Ahlussunnah Sunnah tapi yang namanya manusia nggak masuk dari kesalahan. Seperti Al-Imam Nawawi Ahlus Sunnah, tapi yang namanya manusia tidak terlambat dari kesalahan. Nah, barakallahu fikum seperti itu. Jangan sampai kita Nah, barakallahu fikum hafizakumullah menganggap maksum seseorang selain nabi dan rasul. Nah, Na'amullahu musta'an. Kita lihat, fahuwa mu'minun bi imani fasiqun bi Maka orang pelaku dosa besar mukmin dengan imannya dan dia fasik dengan perbuatan dosa besar yang dia lakukan. Wahwa tahtal masyiah ini. Dia di akhirat di bawah kehendak Allah taala. Ingat-ingat ya, tidak kekal di dalam api neraka tapi di bawah kehendak Allah Subhanahu wa taala. Insya Allah, lahu wa insya'a 'adzabahu. Ini penting ini ya. Jika Allah taala menghendaki, Allah taala akan mengampuni. Dan jika Allah taala menghendaki, Allah taala akan mengazabnya. Ini pendapat ahli sunnah ya, jangan sampai terlupakan ya. La ifrat wala tafrid, ifrat itu berlebihan, tafrid itu meremehkan. Paham ya? Jadi enggak ada ahli sunnah itu yang dalam masalah seperti ini yang hulu berlebihan enggak ada. Pertengahan. Paham ya? Pertengahan maksudnya bagaimana? Enggak seperti khawarij yang meniadakan keimanan, enggak seperti murji'ah yang menetapkan keimanan secara total ini itu. Allah musta'an. Tapi apa? Tetap dia masih mukmin, hanya saja imannya berkurang. Selesai kan? Itu ahli sunnah. Na'am barakallahu fikum. Allah musta'an. Karena qala ta'ala innallaha la yaghfiru an yushraka bihi wa yaghfiru ma duna dzalika liman Sebagaimana firman Allah Ta'ala, sesungguhnya Allah Ta'ala tidak mengampuni dosa kesyirikan dan akan mengampuni yang selain dosa kesyirikan bagi siapa yang Allah Ta'ala kehendaki. Ini pun apa? Kita lihat lagi. Hatta dosa kesyirikan pun syirik akbar, syirik besar padahal ini ya. Kalau dia taubat sebelum meninggalnya diampuni enggak? Diampuni. Eh, jadi jangan sampai kita meniadakan mutlak dilihat dia tobat enggak sebelum meninggal. Kalau taubat kembali kepada firman Allah Taala yang lainnya, "Innallaha yaghfiru dzunuba jami'an." Sesungguhnya Allah Taala mengampuni semua dosa, bahkan dosa kesyirikan pun diampuni kalau dia taubat sebelum meninggalnya. Ikhwani fid din, azdani wa jalla kata beliau, "Wa in 'udiba fa innahu la yukhallad Kalaupun pelaku dosa besar itu diadab, itu pun tidak kekal dalam api neraka Kama taqulul khawarij wal mu'tazilah. Sebagaimana pendapat yang dikatakan oleh khawarij dan mu'tazilah. Kenapa? Khawarij dan mu'tazilah mengatakan apa kemarin? Pelaku dosa besar kekal di dalam neraka. Fa jam'a ahlus sunnah wal jamaah. Maka ahlus sunnah wal jamaah menjamak, mensinkronkan, menggabungkan antara dua pendapat yang ekstrim, berlebihan, yang satunya meremehkan tadi itu. Paham ya? Digabung. Pelaku dosa besar di bawah kehendak Allah Ta'ala. Jika menghendaki Allah Ta'ala menghendaki untuk mengampuni, diampuni. Masuk surga langsung. Jika Allah Ta'ala menghendaki mengadab, diadab sesuai dengan kadar dosanya. Ujung-ujungnya tetap ke surga. Pertengahan atau tidak? Pertengahan. Enggak ekstrim seperti Mu'tazilah dan Khawarij. Kekal dalam api neraka. Kenapa kok mereka mengatakan kekal kemarin? Karena pendapat mereka tidak adanya syafaat untuk ahli kabair. Ya enggak kemarin? eh, Mu'tazilah Khawarij meniadakan syafaat untuk pelaku dosa besar. Dari pendapat itulah dibangun pendapat yang batil lagi. Jadi sesuatu kebatilan itu kalau nggak segera taubat akan melahirkan kebatilan yang lainnya. Itu adalah sunnatullah, ketetapan Allah taala. Jadi kalau orang terjatuh dalam kebatilan, segera tarajuk kembali kepada al-haq. Kalau nggak segera, dia dikhawatirkan akan melahirkan kebatilan yang lainnya. Dikhawatirkan akan melahirkan apa? Kebatilan yang lainnya. Ini buktinya pendapat pertama sudah batil. Tidak ada syafaat bagi pelaku dosa besar. Khawarij dan Mu'tazilah. Akhirnya melahirkan pendapat yang batil, kekal dalam api neraka, bayangkan. Allahul musta'an. Naam. Baina ayatul wa'd wa ayatul wa'id, fala yaquluna kama taqul murji'ah innal ma'asi la tadur. Ahlus sunnah menggabungkan ini sambungan di atas tadi ya. Ahlu sunnah menggabungkan antara ayat-ayat waad, itu ayat-ayat tentang janji Eh, atau balasan yang baik wa ayatul wa'id dan ayat-ayat tentang ancaman fala yaqulun ahlu sunnah tidak mengatakan sebagaimana yang dikatakan murji'ah innal ma'asi la tadur sesungguhnya kemaksiatan-kemaksiatan tidak membahayakan iman ini ucapan siapa murji'ah hati-hati wala yaqulun dan ahlu sunnah juga tidak mengatakan innaha tukaffir bahwasanya perbuatan maksiat itu mengkafirkan kama yaqulul khawarij sebagaimana diucapkan oleh orang khawarij Wa ma yakulun. namun ahlu sunnah mereka mengatakan innal ma'asi tadurru wa tanqusul iman. Ini yang benar. Sesungguhnya perbuatan-perbuatan kemaksiatan itu membahayakan dan mengurangi apa? keimanan. Ini pendapat ahlu sunnah ya. Al-iman yazid wa yanqus. Iman itu yazidu wa yanqus. Yazidu bi ta'at wa yanqusu bil ma'siyah. Mahum soalnya ya? Naam. Jangan seperti orang-orang murjiah mengatakan iman stabil. Allah musta'an. Kata beliau, "Walakinnaha la tukhrij sahibaha min ad-din." Tapi yang namanya perbuatan maksiat tidak mengeluarkan pelakunya dari agama. jama'u bainan nusus, maka ahli Sunnah menggabungkan antara dalil-dalil yang ada. Hadza huwa madhhabu ahli Sunnah wal Jamaah fi murtaqibil kabirah. Inilah pendapat ahli Sunnah wal Jamaah berkaitan masalah pelaku dosa besar. Wahada makna kaulin qaulin Nadim rahimahullah wa la tufiranna Jangan sekali-kali kamu mengkafirkan orang yang masih yang yakni ahlul kiblat. Maksudnya adalah ahlul kiblat itu orang yang solat masih menghadap kiblat. Minal mu'minin muslimin dari kalangan mu'minin, muslimin jangan bermudah-mudahan mengkafirkan karena sudah kita lewati kan mawani takfir, penghalang-penghalang seseorang untuk dikafirkan itu kan ada lima, paham ya? Nah, pertama al-jahl, kebodohan. Karena bodoh nggak bisa kita kafirkan. Nah, kebodohannya bagaimana ini? Kebodohan yang tidak apa? Yang kebodohan yang dia itu merasa sadar kalau dia itu bodoh, sehingga berupaya untuk menghilangkan kebodohannya. Bukan kebodohan yang mu'anid. Kebodohan yang mu'anid itu kebodohan yang bangkang. Sudah tahu bodoh, dia nggak merasa bangkang, nolak, bantah. Itu nanti dikhawatirkan nggak dapat utur lagi. Paham belum maksudnya? Jadi kebodohan yang dia itu merasa itu bodoh dan berupaya untuk menghilangkan kebodohan tersebut. Itulah kebodohan yang dapat udur. Paham ya? Nah, pertama al-jahl, kebodohan. Kedua adalah apa? Anisyan, karena lupa. Dia mengucapkan ucapan kekufuran tapi karena lupa. Bukan karena ingat, karena lupa. Nah, kelupaan inilah yang akhirnya dia nggak bisa dikafirkan. Yang ketiga al-khata. Yang ketiga apa? Al-khata kekeliruan. Pertama bodoh, kedua lupa, ketiga keliru keliru mengucapkan seperti kisahnya apa kemarin tuh kisahnya orang yang semula kehilangan apa kendaraannya kendaraan zaman saat itu kan bisa lari sendiri ya enggak <laughs> kalau fikum mungkin kuda atau unta nah ketika kendaraan itu balik lagi dia senang saking senangnya dia mengatakan Allahumma anta abdi ana rabbuk terbalik akhta'a min syiddatil farah ya Allah saking senangnya ini ya Allah sesungguhnya engkau hambaku aku Rabbmu Terbalik enggak? Kan? Terbalik padahal ucapan kekufuran. Tapi dia enggak dikafirkan. Kenapa? Akhta'a min syiddatil farah. Dia keliru mengucapkan karena saking senangnya. Bayangkan itu. Jadi, nah abad pertama al-jahal kebodohan, kedua an-nisyan karena lupa, ketiga al-khata' karena keliru. Yang keempat al-ikrah karena terpaksa. Dipaksa dia. Nah, qarrid balau dzubab. Berkorbanlah kamu Eh, walaupun dengan seekor lalat. Bayangkan, antum berkorban beli seekor lalat, kalau untuk selain Allah taala pun itu dapat apa nilai dosa kesyirikan. Eh, bismillah misalkan. Atau antum potong kepalanya persembahkan berhala misalkan. Paham ya? Untuk kuburan misalkan. Syirik atau enggak? Syirik. Nah, tapi di situ kan paksaan. Oleh karena itu di situ yang satunya dia nggak mau dia. Dia enggak mau Nah, barangkali tetap tetap dia nggak mau menyembelih. Paham ya? Nah, akhirnya dia dibunuh di situ. Nah, barakallahu fikum. Maksudnya bagaimana barakallahu fikum? Maksudnya kalau orang dalam keadaan terpaksa ucapkan bahwasanya Allah itu enggak ada. Jadi paksa dia. Kalau enggak mau ucapkan, enggak tembak kepalamu misalkan. Posisi pistol atau tembaknya sudah siap ini ya, peluru sudah ada di sini dah. Tinggal mencet ada, paham ya? Nah, nah dia terpaksa harus mengucapkan. Akhirnya yang mengucapkan Allah taala enggak ada. Ucapan kekufuran atau tidak? Ya? Ucapan kekufuran tapi dia dipaksa, dia diampuni. Apa maksudnya ya? Yang kelima adalah at-ta'wil as saih Nah, barakallahu fikum penafsiran yang bisa dikatakan keliru menafsirkannya. Eh, penafsiran yang dia keliru di dalam menafsirkannya. Kelirunya itu bukan karena kesengajaan, ya karena istihad dia yang keliru tadi itu. Tapi ketika diingatkan dia sadar dan akan kembali pada al-haq. Itulah yang masih dikasih toleran. Tapi kalau menyengaja membuat artikel tulisan kekufuran misalkan, ditegur berkali-kali, diingatkan tetap dia enggak mata rojo, itu dikhawatirkan dia telah terjatuh dalam kekufuran. Waliyadzubillah. Allahul musta'an. Jadi ingat-ingat ya, enggak bermudah-mudahan mengkafirkan ahli kiblah, itu kaum muslimin. Karena mungkin sebagian orang awam itu yang enggak paham, memfonis ahli sunnah itu takfiriun, suka mengkafirkan orang. Karena kitab yang dibaca mereka kitab siapa? Syekh Muhammad bin Abdul Wahab katanya. Syekh Muhammad bin Abdul Wahab kan punya karangan Nawaqidul Islam, pembatal-pembatal keislaman. Wah, akhirnya mereka nuduh yang enggak-enggak. Kita katakan enggak seperti itu. Enggak seperti apa yang mereka tuduhkan. Jadi perlu diperhatikan baik-baik karena terkadang ini sekedar nasihat, terkadang kekeliruan per individu itu langsung dipukul rata gitu loh. Ada ahlu sunnah, dia tinggal di kampung, di masyarakat. Kalau lewat gak pernah senyum, gak pernah nyapa. Ahlu sunnah dia, sunni salafi. Paham ya? Tapi kan kalau seperti itu keliru. Seperti itu keliru, akhlaknya kurang bagus. Akhirnya orang awam mengatakan ahlu sunnah itu orangnya bengis-bengis. Salam aja berat katanya di salaman dia lewat merengut misalkan. Padahal satu orang. Tapi ngomongnya apa? Ahli sunnah. Apa maksudnya? Jadi terkadang kekeliruan per individu itu jadikan dalil untuk mereka mukul rata ahli sunnah itu seperti itu. Keliru atau enggak nih? Keliru. Muridnya Syekh Yahya itu bengis-bengis, enggak pernah senyum katanya. Kalau taklim ganas-ganas katanya. Allah musta'an. Itu juga enggak benar karena mungkin ada satu orang dua orang yang mungkin dia itu berat senyum. Paham ya? Nah, sehingga terkadang mereka menganggapnya semuanya gitu ya. Nah, padahal ya dia mungkin kadang senyum juga itu istilahnya. Maksudnya nah, maksudnya apa? Kekeliruan per individu itu jangan jadikan dalil untuk menghantam semuanya keliru. Individu yang keliru tadi lah yang kita katakan keliru gitu loh. Paham maksudnya ya? Itu perlu kita pahami baik-baik karena terkadang seperti itu kalau orang awam itu mandangnya gitu. Wah, nggak enggak mau jadi ahli sunnah lah kenapa? Itu lihat orang ahli sunnah enggak pernah nyapa itu. Padahal satu orang. Paham ya? Yang lainnya mungkin nyapa ya kan? Nah Allah musta'an. Jadi biasakan kita untuk senantiasa berakhlak akhlak yang mulia barakallahu fikum selama tidak berseberangan dengan syariat. Qauluhu wa in asau yakni madamat maksiatuhum dunal kufri wasyirk. Selama kemaksiatannya itu di bawah kekufuran dan kesyirikan, maka jangan dikafirkan. Qauluhu fa kulluhum ya'si. Mereka semuanya yang namanya mau kaum muslimin mukminin pasti berbuat maksiat. Iya enggak? Apakah kita selamat dari kemaksiatan? Tidak selamat. Oleh karena itu dalam hadis kursi yang mungkin antum sering dengar, hadisnya siapa itu? Abi Dar Jundub bin Allah Taala mengatakan apa? Ya ibadi apa? Innakum tukhti'una bil-laili wan-nahar wa ana aghfirudz dzunuba jami'an. Eh, perhatikan baik-baik ya. Ya ibadi innakum tukhti'una bil-laili wan-nahar wa ana aghfirudz dzunuba jami'an. Fastaghfiruni aghfir lakum. Ini fonis langsung dari Allah Subhanahu wa taala. Hadis kursi. Wahai hamba-hambaku, sesungguhnya kalian itu berbuat kesalahan siang dan malam. Kita kadang nggak terasa kan? Tapi ini fonis. Dalam artian Allah Taala yang menghukuminya. Jadi mau nggak mau kita nggak masuk dari kesalahan. Yang dituntut apa? Fastaghfiruni astaghfirlakum. Aku adalah zat yang mengampuni semua dosa, minta ampunlah kepadaku, aku ampuni. Itu solusi yang terbaik. Nah, ini benar ini ya. La yaslam ahadun minal ma'asi, enggak ada seorang pun yang selamat dari kemaksiatan. Qala alaihi salatu wassalam. Rasulullah SAW sabda, "Kullu ibni Adam khata'un wa khairul khata'in at-tawwabun." Setiap Bani Adam itu senantiasa berbuat kekeliruan dan sebaik-baik orang yang berbuat kekeliruan itu adalah bertobat. Hadisnya ini diperselisihkan oleh para ulama, namun yang rajih wallahu alam barakallahu fikum hadisnya ini fihi nadhar, maksudnya perlu dicek lagi kesahihannya. Yang sahih ada hadis qudsi tadi itu. Hadis itu lebih sahih. Paham yang Muslim. Paham ya? Nah, walaupun sebagian para ulama ada yang mensahihkan hadis ini. Paham ya? Kan dalamnya ada perawi yang nah barakallahu fikum perlu dicek lagi kesahihannya dan juga kesikohannya na'am. Oleh karena itu lebih kita mencukupkan yang sahih Muslim tadi itu. Hadis qudsi hadis Abi Dar Junub bin Junadah, "Innakum tukhthiuna bil-laili wan-nahar wa ana aghfiru dzunuba." Na'am fastaghfiruni aghfir lakum. Nah, ya na'am. Qawluhu wa dzul 'arsy yasfahu yasfahu dan zat yang memiliki arsy itu mengampuni yakni yaghfir. Allah taala mengampuni. Karena fi qouli ta'ala sebagaimana firman Allah taala, "Wa yaghfiru ma duna dzalika liman yasha." Dan Allah taala akan mengampuni yang selain dosa kesyirikan bagi siapa yang Allah taala kehendaki. Wa fil hadits qudsi, ini hadits qudsi juga, "Lau ataitani qurabil ardi khotoya." Kalau seandainya engkau mendatangiku dengan sepenuh bumi dosa, bayangkan sepenuh bumi dosa semuanya perbuatan dosa didatangkan di hadapan Allah Subhanahu wa taala eh, dari orang tersebut, kita la tusyrik bi syai'an. Kuncinya dibayangkan ini. Kemudian engkau datang kepadaku dalam keadaan tidak mensekutukan aku dengan sesuatu apapun. Bayangkan, modalnya tidak boleh syirik. Mentauhidkan Allah Subhanahu wa taala. Perhatikan situ ya. La ataituka bi qurabiha maghfirah. Niscaya aku akan apa? Mendatangimu dengan sepenuh bumi ampunan juga. Paham maksudnya ya? Nah, barakallahu fikum ya man Allah Subhanahu wa taala dia yang mengampuni. Jadi sangat disayangkan orang-orang yang langsung apa? menempuh solusi bunuh diri. Karena sudah merasa banyak dosanya, oh, banyak sekali dosanya. Lah kenapa? Ana sudah minum khamar sekian-sekian botol, sudah bunuh orang sekian, nyawa kami hantam, kami bunuh. Kemudian apakah masih ada pintu taubat gitu loh. Akhirnya dia enggak yakin Allah Taala itu mengampuni. Langsung dia menempuh solusinya kalau gitu bunuh diri aja udah. Selesai katanya. Padahal apa? dibalik bunuh diri itu jurang lagi itu loh. Paham ya? Bunuh diri sendiri adalah perbuatan dosa, ancamannya berat itu loh. Kalau dia paham. Paham ya? Tapi kalau dia paham dalil, ingat baik-baik. Hadis yang sering terulang-ulang itu hadis apa? Hadis orang yang bunuh berapa jiwa itu? seratus jiwa. Bayangkan, diampuni bayangkan 100 jiwa enggak sembarangan, bukan satu orang, dua orang, 100 nyawa dia habisnya sama dia. Tapi karena dia tobat dengan tulus, Allah Taala ampuni. Menunjukkan bahwasanya Allah Taala itu Zat yang Maha mengampuni. Nah, barakallahu fiikum. Kita lihat. Fa idza kana min ahli tauhid wa musyrik. kalau seandainya orang tersebut adalah ahli tauhid dan tidak berbuat kesyirikan, wa inna ma indahu ma'asin duna syirki, namun hanya saja dia memiliki memiliki kemaksiatan-kemaksiatan di bawah kesyirikan, fahada yatma'u fi ya azza wa jalla. Yang seperti ini maka hendaknya dia masih berharap eh, mengharapkan ampunan Allah Subhanahu wa taala. Qala ta'ala, Allah taala berfirman ini dalilnya. Kalau dihafal bagus sekali ini. Qul ya ibadiyalladzina asrafu ala anfusihim la taqnatu min rahmatillah. Innallaha yaghfirudz dzunuba jami'an. Innahu huwal ghafurur rahim. Katakanlah wahai hamba-hambaku yang mereka telah melampaui batasan terhadap diri-diri mereka jangan jangan kalian putus asa dari rahmat Allah taala. Sesungguhnya Allah Taala mengampuni semua dosa. Sesungguhnya Allah Taala zat yang Maha mengampuni dan zat yang Maha menyayang. Bayangkan semua dosa diampuni, walaupun dosanya setinggi langit, sedalam lautan, sebesar gunung akan diampuni Allah Subhanahu wa taala kalau tobatnya dengan jujur, benar, ikhlas, menyesali, meninggalkan bertekad bulat untuk tidak mengulangi kembali. Dan kita lewat dengan syarat-syarat taubat. Kemudian taubat dilakukan sebelum nyawa sampai di kerongkongan. Kemudian taubat dilaksanakan sebelum matahari terbit dari arah barat. Nah, para fiikum. Kita lihat, qad yaghfiru lahum wa qad yu'adzibuhum bidzunubihim. Terkadang Allah taala mengampuni mereka dan bisa jadi Allah taala mengadap mereka sesuai dengan kadar dosa mereka, lakin akan tetapi la yukhallituhum finnar. Allah taala tidak mengekalkan mereka dalam api neraka. Mereka enggak kekal pelaku dosa besar. Tapi ingat ya, jangan jadikan alasan karena sebagian orang awam yang mu'anid yang menentang, terkadang seperti ini alasannya. Jangan berbuat dosa, Pak. Ini dosa besar ini, Pak. Katanya kemarin kan ikut ta'lim sunnah itu katanya dosa besar nanti di apa di akhirat tergantung kehendak Allah taala. Jika mengendak diampuni, diampuni. Eh? Jika menghendak diadab, diadab tapi ujung-ujungnya ke surga. Jadi orangnya mandek ujung-ujungnya ke surga ini. Paham ya? dia tahu dari mana kalau dia diampuni langsung. Kalau dia diadab berarti dia ingin merasakan adaban itu. Ah, orang kan alasannya gitu alasannya. Ujung-ujungnya nanti juga ke surga kok katanya. Berzina, mabuk-mabukan, kemarin pelaku dosa besar. Ujung-ujungnya kemana? Ke surga. Kemarin kan dengarkan kajian harus sunnah katanya. <laughs> Allah mustahil. Kita katakan jangan ngomong seperti itu karena dia nggak tahu apakah dia termasuk yang diampuni langsung atau dia termasuk yang diadab dulu gitu loh. Kalau termasuk yang diadab dulu berarti pengen merasakan azab kan keliru. Jadi mau tidak mau ya menempuh amalan-amalan yang Nah barakallahu fikum sesuai dengan syariat bukan apa? berhujah dengan perbuatan dari itu. Hadza huwal madhhabul mu'tadil bainal ifrati wa tafrit fi ashabil ma'asi. Ini ungkapan sering muncul ini ya, jangan sampai keliru ya. Ini adalah pendapat yang pertengahan antara ifrat dan tafrit. Ifrat dan tafrit sering dengar antum ya? La ifrat wa la tafrit. Ifrat itu berlebihan, ghulu, ekstrim. Tafrit itu meremehkan. Paham ya? Jadi ahlu sunnah tidak hulu, tidak ekstrim, tidak berlebih-lebihan, tidak pula meremehkan suatu perkara. Paham maksudnya ya? Nah, tidak berlebih-lebihan di dalam memfonis kesimpulan hizbi, mubtadi, dol. Tidak juga meremehkan, memanyek, tamyik, melembek, melempem misalnya enggak. Paham ya? Maksudnya bagaimana? Maksudnya tetap menjarah, mengkritik, menghizbikan orang-orang yang layak dan berhak untuk dihizbikan Bukan berarti kemudian lembek nggak mau apa? nggak mau membid'ahkan pelaku bid'ah misalkan, nggak mau menghisbikan orang hisbi misalkan, nggak mau nah kalau fikum mengkritik ahli bid'ah ad itu juga keliru. La ifrat wala tafrid. Tidak berlebihan dalam vonis, tidak pula meremehkan dalam suatu perkara. Pertengahan. Nah, kata beliau inilah pendapat yang pertengahan antara ifrat berlebihan wa tafrid, nah sikap meremehkan fi ashabil ma'asi